Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhwati fillah azan Allah wa iyyakum wa iyyakum. Ikhwani fi din wa akhwati fillah azan Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali kajian seputar Syama'il al-Muhammadiyah. Masih dalam bab sifat pakaian Rasulullah SAW. Maja'a fi libasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita menyampaikan hadis ke-63. Jadi karena ahabat siabi, sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ila Rasulullah SAW yalbasuhul hibaroh yang senang beliau gunakan adalah pakaian hibaroh ya itu sejenis selendang dari Yaman yang terbuat dari katun. Kemudian ada motif kemerah-merahan. Tayyip. Itu pakaian yang senang digunakan oleh Rasulullah Kemudian hadis yang ke-64 sekarang. Wabi isnadi ila al-imam at-tirmidhi rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah. ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين حدثنا محمود بن غيلان انباء عبد الرزاق انباءنا سفيان عن عون بن أبي جهيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خلة حمراء كأني أنظر إلى بريك ساقيه قال سفيان وراها هبر Nah ini juga sudah kita sampaikan ya bahwa aku melihat Nabi SAW dan uh, alaihi hullatu hamra dan beliau pada saat itu menggunakan izar dan rida sarung dan selendang yang kemerah-merahan. Seolah-olah aku melihat ya aku ingat ya jadi aku ingat pada saat itu aku melihat Bari Kisah Kaihi. Cerahnya kedua betis Rasulullah SAW. Ya, kata Sufyan ini sepertinya hibar. Ya, menggunakan hibar. Jadi <laughs> sebagaimana tadi ya yang hadis ke-63. Nah, hadis ke-64 juga ini menjelaskan tentang pakaian Rasulullah SAW, hibar. Hadis ke-65, wabihi ilaihi qala haddathana Ali ibn Khashram, haddathana Isa ibn Yunus an Israel, an Abi Ishaq, an al-Bara ibn Azib, qala ma ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra' min Rasulillah sallallahu in kanat jummatuhu lakadribu qariban min Man kibaihi. Ya. Ini hadis yang ke-65 telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hushram telah menceritakan kepada kami Isa ibnu Yunus daripada Israel daripada Abi Ishaq daripada Al-Bara ibni Azibin ia berkata tidak pernah aku melihat Eh, dari siapapun yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih sempurna daripada pakaian eh, sarung dan selendang satu set sarung dan selendang kemerah-merahan yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baik. Ini pujian berkenaan dengan pakaian yang dikenakan oleh Rasulullah SAW. Nah, coba kita lihat di penjelasan di syarah Syama'il. Ya, Nah, kita lihat di sini. Jadi eh, ini hadis yang ke-63, kemudian hadis yang ke-64. Uh, di sini katakan jumatuhu lata ribu keriban min mankibaihi. Jadi sahabat Nabi mengatakan Al-Bara ibn Azib tidak ada yang lebih indah eh, pakaian berupa selendang dan sarung yang lebih indah daripada yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibihi ay innahu yakni al-hal wa sya'ni kanat khuslah sya'rihi la tasilu qariban min mankibihi. Gitu. Maksudnya adalah pada saat itu rambut Nabi SAW itu eh, mencapai jumlah ya. Eh, ya. Jadi eh, faukol jummati wa wafrohi, ya kan? Rambut Nabi Sallam itu kan eh, di bawah cuping telinga tapi tidak sampai ke pundak. Tapi di bawah cuping telinga tapi tidak sampai ke pundaknya. Kalau memang uh, beliau memanjangkan rambut beliau, ya. jadi hampir sampai ke pundak beliau pada saat itu ya rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggunakan pakaian yang terbaik kemudian uh, oleh Al Baro ibnu Azib nampak Rasulullah SAW itu rambutnya eh, hampir mencapai pundak beliau. Iya. Tamam. Kemudian selanjutnya hadis yang ke 65. Ya. Hadis yang ke-60 eh, hadis yang ke-66. Baik. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنبأ عبيد الله ابن ابن إياد عن أبيه عن أبي رمسة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران Baik. Ini hadis yang ke-66 ini Baik, kita lihat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunan beliau di dalam kitab Al-Libas. Ya, telah menceritakan pada kami Muhammad ibnu Bashar, telah menceritakan pada kami Abdurrahman ibnu Mahdi, telah mengabari Ubaidullah ibnu Iyad daripada ayahnya, daripada Abi Rimsah. Ia berkata, itu Nabi ya Sallam. aku melihat Nabi Sallam wa alaihi burdani ahdura. Beliau mengenakan dua selendang berwarna hijau. Jadi tadi hibaroh itu berwarna kemerah-merahan, kalau ini berwarna hijau. Ya. Dan memang pakaian hijau itu adalah pakaian yang disenangi oleh Rasulullah Sallam. Hadis yang ke-67 wabihi ilaihi qala hadatsana Abdul bin Humaid قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان الأنبري عن جدتيه دهيبة وأليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسمال مليتين كانتا بجعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة حديثنا 67 نعم، ini Hadis Hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan beliau, kemudian diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmizi di dalam Jami At-Tirmizi. Ya, telah menceritakan pada kami Abdun ibnu Humaid telah menceritakan pada kami Affan ibnu Muslim. Ia berkata telah menceritakan pada kami Abdullah ibnu Hasan al Ambari daripada dua nenek beliau Duhaibah dan Ulaibah daripada Qailah binti Mahramah Ia berkata Roa eh, Ra'aitu Nabiya Sallam wa alaihi asmalu malayataini. Qauluhu asmalu mulayatani mulayataini. Asmal jamu' samal wa huwal khalaq wa tahari lisawb. Yukalu samala sawbu ay khalaqa wa taharra'a. ya ya wahiyat tasgir mulaah wahiyal izar au kullu saub lam yadum ba'dahu ila ba'din bi khaitit. bal kulluhu nasaj wahid hmm. Jadi aku melihat Nabi SAW itu ya uh, alaihi asmalu mulayyata ini. Uh, eh, beliau ber ini apa berhias dengan kedua uh, kedua ini apa selendang gitu ya atau sesuatu yang memang digunakan pakaian gitu ya bisa sarung gitu atau bisa selendang yang itu tidak tidak dijahit ya jadi hanya satu ini hanya apa jadi terusan ya pakaian terusan gitu Nabi SAW mengenakan pakaian terusan karena tak bisa faronnya eh, yang itu di hiasi di beri wangian za'faran dengan za'faran. Baik. Jadi Nabi SAW mengenakan pakaian yang diberi wangi-wangian za'faran. Ya. Coba kita lihat di penjelasan. walahi asmal mulayataini ay al walhal ana alahi asmal mulayatain ya hmm. Ya, jadi kanata bisa biza'faron kanat al-mulayyatani bisa faron. Jadi eh, kedua selendang itu ya atau kedua pakaian yang itu pakaian yang tidak dijahit, pakaian terusan itu itu uh, dicelup menggunakan za'faron. Baik. Jadi diberi wangi-wangian berupa za'faran. Tamam. Kemudian di sini katakan waqad nafadotsu. Ya. Nafadotsu itu jadi menyekaknya gitu ya. Menyerapnya begitu. Jadi menyerap uh, za'faron yang ada di uh, pakaian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi pakaian Nabi SAW itu diserap oleh uh, asmal. Tamam. Baik, kita kembali lagi ke kitab. Ya, jadi pakaian yang di atas pakaian selendang itu atau pakaian sarung itu itu menyerap eh, daripada eh, apa jafaron atau wangi-wangian yang ada di pakaian yang ada di bawahnya gitu. Jadi pakaian pelapis itu menyerap uh, wangi-wangian yang ada di bagian bawahnya. Sama. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-68 wa bihi ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Bishr bin Mufaddal an Abdullah ibni Utsman ibni Husaim an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaikum bil bayadi minas siyab liyal basha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari siyabikum. Baik. Nah ini hadis yang ke-68 telah menceritakan kepada kami Kutaibah Ibnu Said telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Al-Mufaddal daripada Abdullah ibn Utsman ibn Husayb daripada Sa'id ibn Jubair daripada ibn Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah SAW bersabda hendaknya kalian mengenakan pakaian uh, bayadi bilbayadi siap pakaian putih lial basha ahyaukum ya jadi hendaknya kalian mengenakan pakaian putih yang itu dipakai oleh orang-orang yang masih hidup di antara kalian finum fiha mautakum dan kafanilah jenazah-jenazah kalian dengan pakaian warna putih ya jadi kain kafan itu eh, akhirnya kan memang berwarna putih innaha min khiyari siyabikum karena sesungguhnya pakaian putih tersebut dari sebaik-baik pakaian kalian terutama di hari Jumat itu eh, sebaiknya mengenakan pakaian putih. Taib. Hadis yang ke-68 ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi di dalam Jami beliau. Ya. Taib. Nah, kita lihat ke penjelasannya di Al-Mawahib Al-Aduniyah ya alaikum bil bayadi minasyab lial basha ahyaukum ukum kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi siyabikum alaikum bil bayad ay ilzamu lubsal abyad kenakanlah selalu pakaian berwarna putih ya liyal basha ahyaukum jadi disunahkan untuk mengenakan pakaian putih bagi eh, orang-orang uh, yang hidup terutama syuhudil syuhudil jumuah seperti menghadiri Jumat wahuduril masjid atau menghadiri masjid uh, wal majalis allati fiha mazinnatu liqa'il malaika, ya kemudian eh, majelis-majelis uh, yang di dalamnya e, merupakan tempat yang kemungkinan e, dihadiri malaikat seperti majelis-majelis kiroah dan majelis zikir, majelis ilmu. Ya, e, maka disunahkan untuk mengenakan pakaian putih. Kalau perempuan ya disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang khawatir adanya fitnah maka sebaiknya tidak menggunakan pakaian putih tapi tapi kalau tidak boleh Qauluhu wa fiha mautakum ay limuwajahatil mayyit lil malaikah. Jadi kain kafan itu berwarna putih berdasarkan hadis ini. Baik. Sekarang hadis yang ke 69. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم telah menceritakan pada kami Muhammad ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Habib ibni Abi Tabitin daripada Maimun ibni Abi Syabib daripada Samurah ibnu Jundab ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pakailah oleh kalian pakaian putih. Fa'innaha atharu atiyab. Karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik. Dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan pakaian putih. Itu ya. Tamam. Itu itu uh, apa hadis yang ke-69. Coba kita lihat penjelasannya di dalam Al-Mawahib ala dunia. Ya. Jadi ilbasu al bayad ini perintah Nabi SAW pakailah pakaian putih. Fainah athar. Ya. Karena sesungguhnya pakaian putih itu lebih suci. Maksudnya apa? Kelihatan kotornya kan betul? Jadi kalau kita pakai pakaian putih itu kelihatan kotornya. Sehingga apa? Sehingga kita perhatian dengan kebersihan. Wa atiab yaitu apa ahsan ya lebih baik begitu karena eh, pakaian putih itu lebih menunjukkan kepada ketawaduan dan kepada kehusyuan kepada sikap yang khidmat begitu itu pakaian putih wakafinu fiha mautakum dan kafanilah mayat-mayat kalian dengan pakaian berwarna putih gitu ya, karena itu kain kafan ya sunnahnya dengan warna putih. Baik, Nah itu saja paling yang bisa kita sampaikan hari ini. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang sunnahnya pakaian putih. Itu juga berlaku bagi uh, mayat atau jenazah dan itu hadisnya sahih. Ya, kain kafan itu berwarna putih tidak ada yang berwarna merah atau kuning berwarna putih karena memang warna putih itu menunjukkan pada kehidmatan ya ketenangan gitu Tayyib kemudian hadis yang sebelumnya Rasulullah mengenakan pakaian ya yang dicelup eh, dengan apa za'farat ya. Taib dengan apa? Wewangian Za'farat. Taib e, di apa dicelup dengan wewangian daripada Za'faron. Kemudian pakaian yang menghiasinya pakaian atas itu menyerap apa yang ada di e, pakaian lapis dalam. Kemudian Nabi SAW ini mengenakan dua eh, selendang berwarna hijau dan juga mengenakan uh, hibaroh ya selendang yang berwarna kemerah-merahan itu ya itu adalah sifat di antara sifat pakaian Rasulullah SAW kurang dan lebihnya mohon maaf kita tutup dengan istighfar dan kafar majlis astagfirullahaladzim subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh